biar tidak mengganggu jalannya di lapang pada siang hari ini. Oke, berapa? Ya. masih menyala aktif supaya dinonaktifkan. Al-Masuri الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تدخلوا الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اما بعد Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jadi sekali ini dipilih jadi orang iman, dipilih sebagai orang jamaah, sebagai calon calon ahli surga. di dalil inna Allah yutiddin ya ma yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yutiddin ila man ahabba wa man aqtahu dhalqina faqad ahabba. Allah memberikan nikmat dunia yang iman dikasih rezeki yang kafir juga sama dikasih rezeki oleh Allah orang iman punya rumah punya mobil punya motor mereka yang tidak iman juga sama tapi yang membedakan adalah keimanan wala yutidina ila man Allah memberikan hidayah memberikan Quran hadis jamaah hanya orang-orang yang dicintai hanya orang-orang yang dipilih hanya orang-orang yang dikhusus karena apa? Allah membuat surga, Allah membuat neraka. Manzilun fil jannah wa manzilun fil Satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Farikun fil jannah wa farikun fil sa'id. Satu tempat di surga, satu tempat di neraka sa'id. Bahkan la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in akan aku penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Maka kita di sini supaya hati-hati para bapak, para ibu dan kewalahan syukur dipilih dijadikan sebagai orang iman bisa menetapi agama Islam dasarnya Quran hadis bentuknya jamaah kalau orang yang tidak dipilih menetepi jamaah susah menetepi jamaah nggak akan bisa kean nama sama sebagaimana orang-orang yang akan diperintah untuk naik ke atas langit. Maka disyukuri Bapak Ibu, kita bukan keluarganya Nabi, tapi dipilih. Anaknya Nabi yang namanya Kanan tidak dikodari iman. Istrinya Nabi Nuh yang bernama Wadilah juga sama. Istrinya Nabi Nuh yang bernama Wa'ilah. Bapaknya Nabi Ibrahim Azhar at juga nggak dipilih. Kita dipilih jadikan sebagai orang jamaah harus kualan, kualan suci. Faman atahu Allah faqad Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah berarti orang tersebut dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Maka kita wujudkan tingkatkan ibadah kita, tingkatkan semangat kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas jelas dijamin surganya, sholat malamnya itu sampai kakinya bengkak, kalau orang Jawa bilang wong ngomongan ngomong sekiranya abu. kakinya itu bengkak itu karena sholat malam kalau bengkaknya bapak, bengkaknya ibu kakinya bengkak mungkin kebanyakan kolesterol lapas murah betul nggak? Nabi Muhammad SAW sholat malam nggak pernah ketinggalan ditegur oleh istrinya ya Rasulullah jelas. Dijamin seorang kamu, tapi kenapa? Kau mengerjakan amalan-amalan sampai mukung bengkak. Apa jawab Rasulullah? Apalah aku dan syukur? Ya Aisyah ketahuilah, justru dengan aku diberi surga oleh Allah, ini sebagai rasa syukur. Maka di sini ayo ditingkatkan sholat malam. Alaikum bikiyamil lail, namun kau beli min Tetapi Tetapilah sholat malam. Karena sholat malam itu merupakan kelakuannya orang-orang yang soleh sebelum kalian. Kalau polanya pol nggak mampu. Alaikum bikiyamilai warorok atau wahidah. Tetapilah sholat malam meskipun hanya satu. Maka semua keimanan dari Allah kita sebut dengan ucapan Alhamdulillah lagi Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Perjuangan amal solih dari para pantar agama mulai dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diteruskan para sahabat, para tabiin, para tabiin tabiin, para ulama usholihin, wabil khusus kepada beliau Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaida Lubis. Kalau panjangnya ya Al Ubaidah Lubis, Al Musawa, Al Jadid, Al Mahmud. Banyak. beliau termasuk orang yang banyak sawahnya. Dan beliau dalam perjuangan agama Islam hitungan nyawa para nyawanya itu diperjuangkan untuk kewajaran Kita tengok perjuangan tahun 40 1, part 2, 3, 4, 4, 4 5 di saat Indonesia mau merdeka setelah dikuasai Belanda kurang lebih 350 tahun dikuasai oleh Jepang hanya tiga setengah tahun loh. umpama orang menegakkan agama berkumpul untuk ibadah taruhannya nyawa mas. tapi beliau semangat berambang di diomyoi angger lawan dienggoi. Onde-onde jejer loro kau ikat dalam gelem ora yang aku sing merem. Perjuangan kegigihan ketelatenan kesemangatan beliau patut kita contohi, patut kita teladani agar kita sebagai jamaah semakin semangat dalam memperjuangkan Quran dari jamaah. Amal soli dari para perantara agama kita syukuri. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah atas kehadiran bapak-bapak semuanya yang mana insya Allah di sini jamaah yang akan melaksanakan BA. Kalau panjenengan nggak paham nggak jamaah, yakin nggak duduk di sini mas? Ngopo itu rumput di sini ngomong ngomong ngopo. Karena paham, paham dalil. La yahillu istilah satin. nabi bi falamin al illa amaru alaihi ahadan. Tidak halal hidupnya tiga orang yang berada di muka bumi, benua Asia, Australia, Amerika, Eropa, sampai benua yang ada di Amerika sana. Hanya dihuni tiga orang. Ini tidak halal hidupnya jika salah satunya tidak dianggap sebagai imam, tidak dianggap sebagai Ngaji lagi, man mata walai sapi untuk ibayatu, mata mitatan jahiliyah Barang siapa yang mati dilihatnya nggak ada tali BA, dihukumnya mati jahili. Mati jahili itu sama dengan mata Yahudi atau Nasrani. Ya. Sama dengan mati Yahudi atau mati Nasrani. Man mata biwari imam, mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak punya imam, dihukumi mati jahiliyah. Atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, ada yang dari dekat, ada yang dari jauh, mungkin ada yang macet, ada yang kena hujan, sampai mempersuruhnya di sini, sampai hadir di sini kita syukuri dan kita doakan alhamdulillah jazakumullah khairan semoga Allah memberikan manfaat dan barokah memperkuat nasihatnya Bapak Amir dimanapun kapanpun bagaimanapun supaya menetapi memerlukan dan mempersungguh yang namanya Quran hadis jamaah cara menyebabkan Allah mengaji Quran hadis mengamalkan Quran hadis membela Quran hadis sambil menjauh cara Quran hadis taat Allah itu dia ijtihad imam yang tidak maksiat ditambah bagi ibu-ibu jamaah yang sudah bersuami supaya taat terhadap suaminya. Jazakumullah khairan. Jazakan dalil wa rasulullah wa rasulullah yudkhilul jannah man arada fuqah jannah falyalzamil jamaah. Wa mayyitillah wa rasulahu wa yata'allamu bidawi yudkhilun nar yang ala jamaah wa man sadda sadda ilan. Berat menepi agama rasulullah ukuran sekarang dengan zaman dulu beda. Kalau zaman dulu Masya Allah dalam mencari ilmu Perutnya itu diganjel dengan batu Kalau saat sekarang jarang Wong sekarang itu yang ngaji baru duduk ada yang sodako makanan, ada yang seneng, ada yang minuman, besok ada yang akekok, besoknya lagi akekok lagi, ada syukuran lagi. Makanya kalau ngaji di jamaah sekarang menurut gue itu mujib-mujib, lemuni nang masjid, lemuni nang masjid. Jazakumullah. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, di sini saya menyampaikan bahwa nanti dalam proses BA mohon mulai sekarang HP dimatikan, tidak ada yang merekam, tidak ada yang memfoto, tidak ada yang memvideo. Yang kedua, ketika ada putra putrinya nangis, mau diamankan, diajak ke belakang dulu, dia tidak mengganggu acara Yang ketiga dalam pelamatan, ketika Bapak Amir nanti berdiri di sini, panjenengan berdiri, ibunya juga berdiri, ucapannya mohon suaranya pelan. Jangan terpengaruh. Gambarannya seperti orang azan, terus kita yang mendengarkan nirukan dengan suara yang pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang azan. Kita jawabnya cukup didengar telinga kita. Bisa dipahami? Terus ketika beliau di sini mohon bapaknya, ibunya ketika saya mode seperti ini. Nah, berarti suaranya tinggi, diturunkan. Jangan sampai kalau nggak ada perjanjian, ngopo kayak ngomong ngopo. Ya, sama Sony. Terus ketika salaman dengan beliau di sana, beliau nanti duduk di sana, bapaknya lurus, salaman di pandang wajah beliau, salaman kalau sendiri, samikna wa atokna mas patokna. Suaranya agak keras kalau di sana. Kalau yang di sini kan keluar, Samikna wa atokna mas patokna. Kalau untuk keluarga, bayak tukah ani wa ahli samikna wa atokna mas patokna. Kalau mewakili jamaah, Pak Yai kelompok, Pak Yai desa atau Pak Yai daerah, bayak tukah ani wa ahli wa ahli jamaah samikna wa atokna mas patokna. Jadi sampai sama. Sami kono. Dengar. Jadi ucapannya sami tawa atau nama Satona. Mungkin ada yang mantan baru. Harusnya sami tawa atau nama Satona. Ucapannya beda, ngomongnya beda. Kopi itu nikah karena rumah lima itu. Itu pernah kejadian. Ketika harus lebaran, ada yang tak tahu baru ngomong menolak. Jadi nanti supaya dikondisikan jaminan wartawan masyarakat. Dalam kesempatan ini Bapak Amir kurang bergerak jika dicium tangannya. Itu seperti ini, nggak usah dicium tangannya. Untuk ibu-ibu, mbak-mbak, nenek-nenek, simbah-simbah, calon-calon, ketika sudah berdiri, panjenengan sudah selesai, salaman dengan di depannya, di sampingnya sambil mendoakan barokallah barokallah barokallah Gak usah cari doa anakku, di putuku, di bahku, gak bisa. Salaman nah, terus bisa ke sebelah sana, atau sana, atau ke belakang. Bisa dipahami? Sekarang dites dulu. Jangan kenceng, gak usah terpengaruh dengan yang lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapaknya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini, Pak. Dijaga nanti ya. Ibu-ibunya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kok. Ini suaranya suci. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Tambah seperti ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Terus sambil dihafalkan samina wa atona mastatona atau bayak tukaan wa ahli samina wa atona mastatona atau bayak tukaan wa ahli wa anjamahli samina wa atona mastatona. Kadang sudah diapalkan apa dari rumah dibawa juga hafal. Ketika salaman dengan Bapak Amir, nggak bunyi piagam, nggak satu dua banyak. Jadi mohon Bapak, adik-adik, ketika salaman dengan beliau, enjoy yang tegak, itu takut, nggak usah berhenti. Beberapa tiap bulan itu ada stamina. Stamina, sampai berkali-kali kita. Yang maksudnya sampai diapakan ya, Semoga memberikan manfaat dan barokah. Insya Allah akan dibagikan nasihat agama oleh Bapak Haji Sampurno SPD. Semoga Allah beri barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hikmat dari kepada kepada masa ini yang berdasarkan Quran hadis kemudian untuk biasa hidup kemudian prakteknya juga dengan cara mangkul musnad mutasi teori dan praktek semuanya tersebar dari Allah dan ini saya mensyukuri dan mengucapkan syukur tapi agama Islam kemudian dasarnya Quran hadis kemudian bentuknya ini aslinya agama Islam jadi agama Islam yang asli dia berdasarkan Quran hadis kemudian bentuknya jamaah pengertian bentuknya jamaah ini adalah beramil berbeat bertokat pada Allah jadi jamaah itu bukan kerajaan bukan perdana menteri bukan presiden tapi jamaah pemerintah jamaah di sini adalah berakhir berdoa bertoat pada Allah mengapa kita harus berjamaah karena zaman itu perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahkasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan agamanya Allah jami'an ai al jama'atu dengan cara berjamaah Berarti jamaah itu secara dalil langsung perintah Allah. Juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal jamaah. Menetapilah kalian dengan cara berjamaah jauhlah firqah. Nah, ciri-ciri jamaah perintah Allah perintah Rasulullah ciri-cirinya pasti di dalamnya itu ada imamnya, ada amirnya. Sebab jamaah itu pasti ada imamnya. Kalau nggak ada imamnya berarti bukan jamaah. Maka berjamaah itu pasti di situ ada namanya imam, ujungnya imam. Nah dengan bapak ibu punya imam itu berarti mengesahkan amalan kita yang asalnya bapak ibu hidupnya haram dengan adanya iman jadi halal yang asalnya bapak ibu sewaktu-waktu mati jahiliyah dengan menetapi jamaah punya imam Alhamdulillah mati kita dalam keadaan mati Islam mati husnul khotimah. Kenapa? Karena mempunyai imam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata di imami, mata mengatakan jahiliyah. La yaqilu li salah satu yakunu nabi falati min al ila ammarum alaihim akadaku. Jadi tidak kalah bagi tiga orang yang hidup di permukaan bumi kecuali hidupnya tiga orang di halal maka salah satu tiga orang ini ada yang diangkat menjadi imamnya. Bapak Ibu mati? Setelah dalil tadi tiga orang saja harus ada amir. Tiga orang saja harus ada imam. Apalagi jumlah jamaah kita ini bukan hanya tiga. Ini yang datang ini sudah berapa ini? Insya Allah hampir seribu ini. Ini benar? Berarti lebih lebih wajib Asalnya iman. Begitu Bapak Ibu punya iman, kemudian aplikasinya harus ada ikatan janji. Itu satu rangkaian yang satu paket, nggak boleh dipisahkan. Berjamaah, beramil, berdoa, karena satu paket nggak boleh dipisahkan. Sebab kalau hanya mengaku imam, punya imam tapi nggak ada ikatan janji, ya nggak ada artinya man mata wa laysa fi uruki bai'atun mata jadi jahiliyah barang siapa yang mati tidak ada ikatan bai'at begitu mati hukumnya mati jahil jahiliyah makanya agama Islam dasar kepada kadir bentuknya jamaah berambil berbeat berdoa karena Allah satu paket gak boleh dipisahkan seperti gambarnya Bapak Ibu kalau kita mengerjakan sholat itu gandengannya harus harus wajib harus wudhu kalau bapak mengerjakan sholat ingin sholat harus wudhu sholat tanpa wudhu gak akan diterima wudhu gak sholat atau apa ya? gak ada artinya ya enggak ya. jadinya ini agama Islam dasarnya Quran hadis bentuknya jamaah beramal beris pas satu paket nggak boleh bisa. maka ini saya singkat amal soleh bapak ibu nanti begitu selesai PA, ini amal soleh ini ibu mbaknya ya begitu pulang rumahnya masing-masing amal soleh tertibkan kewajiban kewajiban pokok yang ada di dalam cara itu menetapkan lima bagian. Kenapa Bapak Ibu janji kepada Bapak Imam Muda Membiat nanti itu sama dengan janji kepada Allah. Secara lahir Bapak Ibu mengucapkan biat kepada Bapak Imam secara lahir, tapi hati artinya hati kita itu janji pada Allah dan pada Allah. Innalladzina yubayyunaka innama yubayyunallah. Yadullahi fawqa faman nakasa fa inama yanqusu la nafsi wa man awfa bima hadaru fa sayyihi ajrun azima Muhammad orang-orang yang bi'at kepada kamu Muhammad itu sama dengan bi'at kepada Allah sekarang Rasulullah sudah dan sudah wafat sekarang Bapak Ibu bi'at kepada Bapak Imam kita nah dengan Bapak Ibu bi'at kepada Bapak Imam nanti berarti sama dengan bi'at kepada Allah sama dengan janji kepada Allah maka barang siapa yang merusak janjinya sudah bekat, siap, to'at ternyata merusak janjinya berarti dia merusak dirinya sendiri tapi sebaliknya barang siapa yang sudah bekat begitu pulang tertib lima babnya janjinya yang tertib pengamalannya tertib, pembelanya tertib, sambungnya ketua tertib dengan bapak-bapak oh, eh, program dalam jam lima bab ini begitu dengan mati Allah akan memberikan pahala yang luar biasa ajaran kemantiman yaitu sur surga maka Bapak Ibu Alhamdulillah jazakumullah khairan ini suatu nikmat Allah yang luar biasa Bapak Ibu bisa berkumpul di sini bisa sambung langsung kepada beliau Bapak Ibu jazakum Allah nah ini untuk aturannya bapak-bapak nanti yang menuntut tadi sudah dijelaskan saya ulang kembali nanti yang menuntut suaranya keras jangan terpengaruh yang menuntut yang menuntut suaranya keras bapak ibu yang menunjukkan dengan suara pelan. artinya suara itu cukup didengar oleh telinganya sendiri nggak boleh umi-umi bersuara tapi pelan Sering ini. Nah nanti itu selesai Ya toh bapak-bapak duduk kembali seperti ini nanti dijaga satu persatu nah, ini yang perlu diperhatikan nanti bapak begitu biar kepada bapak imam khususnya laki-laki berjabat tangan amal soleh tidak usah mencium tangan halo di saat berjabat tangan dengan bapak imam jadi biarnya tidak usah mencium tangan dan tidak usah menundukkan kepala Nah, menghadap Bapak Imam ya. Salaman menghadap Bapak Imam. Ibu-ibu nanti cukup berjabat tangan sesama ibu-ibu. Gak usah mencari anak saya, cucu saya, keponakan saya ya. Gak usah. Cukup yang ada di sekitar ibu-ibu langsung ke keluar. Silakan nanti belajar-belajar di situ boleh. Ya, sambil menunggu suaminya, bapaknya, tuh, foto beringin belajar itu. Ya. Jazakallah khairan. Semoga memberikan manfaat dan berkah. Demikianlah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا Gracias. semua pertanian berjabat tangan dengan bapak Nah, maksudnya itu yang kita mundur, mundur. perlu diperhatikan yang tidak mengajar begitu berdapat dengan kata Imam Ahmad tidak ada tidak ada menunjukkan kemalahan dari kata-kata ajaib yang diartinya untuk dirinya sendiri ingat bid'at untuk dirinya sendiri karena masuk kami tawa atau yang kesambilan keimaman caranya banyak tuka anni wa ahli wa jamaati ada tambahan suka ani wa ahli wa an jamaati samina wa atokna mas jadi bapak-bapak yang belum dijawil sabar jangan berdiri yang jawil dari kami konsolnya gak kanggo yang dari temannya gak laku usul dari tim kami tidak usah mencium tangan saat doa tidak usah mencium tangan dan tidak usah menundukkan kepala langsung melihat kepada beliau dalam nggak apa-apa Tidak sanggup ada rontap dong. Tidak sanggup ada rontap dong. Siapa itu? Wala pang